Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd kita masih dalam permasalahan hukum-hukum yang terkait dengan wanita yang haid. Iya. Ya, sebagai ringkasan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, kita ketahui bahwasannya yang pertama wanita yang haid tidak boleh ya digauli oleh suaminya. Yang kedua, wanita yang haid dia meninggalkan sholat dan juga saum puasa. Dan dia tidak perlu menggantikan puasa, ah, maaf, dia tidak perlu menggantikan sholat ketika sucinya. Ya, adapun untuk saum maka dia menggantinya. Kemudian yang ketiga, jim kata Syekh, halaman 23 yuhramu 'alal haid masul mushafi min ghairi hailin diharamkan bagi seorang yang haid menyentuh mushaf tanpa menggunakan penghalang ya, diharamkan bagi wanita yang haid memegang atau menyentuh mushaf Al-Quran tanpa ada penghalang liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah taala la yamassuhu illal mutahharun ya dan tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan walima fil kitabi alasan yang kedua atau dalil yang kedua iya. ini berdasarkan kitab, surat atau tulisan. Alladzi katabahu Rasulullah yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazmin. Ya. Surat yang dibuat oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm. Di dalam isi surat itu, ya hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan selainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yamus la yamusal mushafa illa tahirun." Tidak ada yang menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Tidak ada yang menyentuh mushaf kecuali seorang yang tohir, seorang yang suci. Wahwa yusbihul mutawatir dan perkara ini hampir dikatakan mutawatir. Ya, mutawatir adalah sesuatu yang sudah enam sesuatu yang diriwayatkan dari banyak jalan. Ya. Litalakin nasilahu bil qabul karena manusia telah menerima hal ini. Ya, telah menerima hal ini, sepakat akan hal tersebut Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah madhabul a'immatil arba'ah madhab imam yang empat al imamu Abu Hanifah al imamu Malik al imamu Syafi'i dan al imamu Ahmad annahu la yamussul mushaf illa tahirun madhab imam yang empat adalah tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci jadi tidak ada perbedaan di dalam madhab akan perkara hukum orang yang memegang mushaf. Ya, mereka harus orang yang suci. Wa amma qiraatul haidhi lil Qur'ani. Sekarang bagaimana hukum membaca Al-Qur'an? Kalau mem tadi memegang, sekarang yang kedua ini adalah permasalahan membaca. Min ghairi masil mushaf. Membaca Al-Qur'an tanpa memegang mushaf fahiyah mahallul khilaf ini adalah permasalahan khilaf perselisihan baina ahlil ilmi di antara kalangan ahlul ilmi wal ahwat dan yang lebih hati-hatinya annahu annaha la taqra'ul Qur'an yang hati-hatinya wanita yang haid jangan membaca Al-Qur'an il inda Darurah kecuali ketika kondisi darurat perhatikan kapan boleh wanita haid membaca Al-Quran ketika darurat daruratnya seperti apa kama ida khosiyat nisyanahu contohnya ketika seorang wanita khawatir hilang hafalannya Iya, lihat ya yang hukumnya tidak boleh hukum asalnya tapi ketika dikhawatirkan dia lupa, ini dianggap sebagai sebuah daru, darurat. Darurat, khawatir wanita yang haid itu lupa, maka boleh dia membaca Al-Quran, tapi tidak boleh memegangnya, ya, menyentuhnya. Andai menyentuhnya dia menggunakan dengan pengha, penghalang. Maka ini adalah tanbih untuk orang tua. Ya, ketika anaknya punya hafalan Quran, jangan sampai ya orang tuanya lalai kewajiban si anak untuk mengulang hafal hafalan. Iya, lihat. Ketika dia haid saja jadi rukhsah untuk dia membaca Al-Qur'an Al-Qur'an apalagi kalau dia tidak haid. Ya. Jadi ini harus jadi suatu yang jadi siaga terus orang tua, ya. Siaga terus, ya, agar dia mengingatkan anaknya akan hafalan Al-Qur'annya. Iya. Taib wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Qala Syekh Hafizahullahu taala dal yang keempat dal yuhramu alal haid at-tawaf bil bait diharamkan bagi wanita yang haid untuk tawaf di Ka'bah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah lamma hadat ini berdasarkan sabda Nabi kepada Aisyah ketika Aisyah haid. If Ali alima yaf'alul haj, lakukan olehmu apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Jadi boleh enam, boleh apa? Boleh hukuf. Ya. Boleh mabit di Mina. Ya. Dan yang apapun boleh. Ghairu Allah tatufi bil bait, hanya saja kamu jangan tawaf di Ka'bah. Kalau seandainya seorang wanita yang lagi haji, kemudian dia haid, dia boleh mengikuti seluruh manasik haji kecuali to, tawaf dan juga sol, sholat. Iya. Hatta tathuri kata Rasulullah kepada Aisyah hingga kamu suci, hingga nanti kamu su, suci. Iya. Jadi tidak boleh apa saja. Satu tidak boleh dia berhubungan badan dengan suami. Kemudian tidak boleh apa? Salat tidak boleh sa saum ya kalau saum dikodok tidak saum dikodok salat tidak perlu dikodok kemudian apalagi yang tidak boleh ah, menyentuh mushaf kemudian yang kelima tidak boleh membaca Al-Quran kecuali ketika daru darurat kemudian yang keenam tidak boleh tawaf kemudian ha Yuhramu alal haid al-labsu fil masjid. Ya, diharamkan bagi wanita yang haid untuk dia tinggal di masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi, "Innila uhillul masjida li haidin wala li junubin." Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haid, tidak pula untuk seorang yang junub. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan juga sabdanya, Innal masjidala yahillu. Sesungguhnya masjid ini tidak halal lihaidin wala junubin untuk wanita yang haid tidak pula untuk wanita yang tidak pula untuk seseorang yang junub. Wa yajuzu lahal mururu minal masjid min ghairi lubthin. Boleh bagi wanita yang haid untuk lewat di masjid, hanya saja yang tidak boleh adalah ting tinggal. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha Berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilni al-khumrah minal masjid ambilkan untukku khumrah ya sejenis kain ya yang ada di masjid yang ada di masjid Fakultu kata Aisyah ini haid kata Aisyah aku lagi haid Kata Rasulullah, "Inna haidotaka inna haidotaki laisat biyadik." Sesungguhnya haidmu ini tidak di tanganmu. Sesungguhnya haidmu ini tidak di tanganmu. Iya. Wala basa antatiyal haidu bil adkari syar'iyyah. Tidak mengapa wanita yang haid untuk berzikir dengan zikir-zikir yang syar'i. Ya, misalnya di waktu pagi dia berzikir, di waktu sore dia berzikir ketika mau tidur, ketika mau makan, ketika setelah makan, ketika hujan, ketika masuk kamar mandi, ketika keluar dari kamar mandi, boleh dia berzikir? Jawabannya boleh. Minat tahlili wa takbiri. Ya dia bertahlil la ilaha illallah atau dia bertakbir wa tasbih, dia bertasbih subhanallah wal adiyah ataupun berdoa, boleh. Wa anta tiyabil bil umuril syar'iyyah al masyru'ah dan di bil aurad wa anta atiya bil auradi bil auradi syariah dan dia membaca wirid-wirid yang syar'i yang disyariatkan fi sobah ketika waktu pagi wal masa ketika waktu sore wa inda naum ketika mau tidur wal istiqad atau ketika bangun tidur la ba'sa an taqra'a fi kutubil ilmi dan kemudian boleh juga dia membaca kitab-kitab ilmu iya katafsir boleh tidak boleh iya baca tafsir boleh wal hadis wal fikhi atau buku hadis atau buku fikih iya toib Faidah. Sekarang faidah. Fi hukmi sufrah wal qadarah. Ya, hukum sufrah dan qadarah atau qadarah. Apa itu sufrah? Syai'un kasodid ya'luhu sufrah. Sufrah itu sesuatu seperti nanah yang warnanya sangat kuning. Ya, keluar dari kemaluan wanita ya seperti nanah yang sangat kuning atau kodaroh atau kadaroh kadaroh itu syai'un kalau nilma ilwasikh al qadar sesuatu yang warnanya ya warna air yang kotor ya bukan darah ini ya bukan darah yang satu kuning sekali seperti nanah yang satu warnanya kotor iya bagaimana ini hukumnya apakah dihukumi haid atau bukan. Faida kharaja minal mar'ati kadaratun aw sufratun. Apabila keluar dari seorang wanita, ya, keluar kadaroh ini tadi, air yang apa? cairan yang kotor, ya. Atau cairan yang sangat kuning. Fi ada 'adatiha di waktu-waktu kebiasaan haidnya fa ta'tabiruha ta'tabiruhuma haydan maka dia menganggap dua kotoran tersebut dua cairan tersebut dianggap sebagai haid ya. jadi dilihat kalau keluarnya di masa-masa haid maka cairan itu pun teranggap sebagai haid yahudani ahkamahu asabiqah yang diberikan hukum seperti hukum haid jadi bisanya dia tujuh hari haidnya lima hari berhenti ya pagi siangnya keluar dua cairan ini dalam kondisi biasanya dia tujuh hari haid tapi ini lima hari berhenti ya sempat berhenti lalu kemudian apa keluar dua kotoran ini apakah ini dihukumi haid atau bukan ya karena keluarnya di masa-masa haid maka dihukumi seperti haid iya Wa in kharaja minal mar'ati fi ghairi waqtil 'adah. Apabila keduanya ini keluar pada diri seorang wanita di yang bukan waktu kebiasaannya, ya, di hari-hari yang dia suci sudah keluar cairan tersebut fa innaha la ta'tabiruhu masyai'an maka dia tidak perlu menganggapnya tidak perlu dianggap sebagai haid anggap kotoran yang biasa iya wa ta'tabiru nafsuha nafsaha tahiran dan dia menganggap dirinya adalah seorang yang suci. Suci maksudnya tidak dalam kondisi haid. Ya. Liqaili Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Ini berdasarkan ucapan Ummu Atiyah yang Allah ridho kepadanya. Kunna la na'uddul kadarah wa sufrah ba'da tuhri syai'an. Kata Ummu Atiyah, kami dulu pada zaman Nabi tidak menganggap kadarah ataupun sufrah ya ketika telah suci sedikit pun. yakni tidak menganggap kedua hal itu bagian dari haid ketika kami telah su suci. Iya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Bukhari. Iya. Wa hadalahul raf'u. Wa Dan ini ucapan Ummu Atiyah ini diberi hukum-hukum rofa yaitu ya hukum yang ditetapkan Ummu Atiyah ini diberi ya hukum oleh para ulama hukum rofa sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang sahabat menetapkan satu hukum. Ya ini suci, ini najis, ini suci, ini haid. Tidak mungkin. Ini harus berdasarkan dari wahyu atau sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun ucapannya adalah ucapan Ummu Atiyah, para ulama menganggap ini tetap hukumnya hukum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Wahadalahu hukmu raf'i inda ahli hadith dan ini memiliki hukum rafa, yakni naik. Ya, hukumnya seperti seakan-akan ini sabda Nabi di sisi ahlul hadith. Kenapa? Li'annahu ya'tabiru takriran minan Nabi karena hal ini dianggap ya persetujuan dari Nabi saw. alaihi wasallam. Wa mafhumuhu dan yang difahami dari ucapan Ummu Atiyah ini annal qadarah wa sufrah bahwasanya kadaroh dan sufroh qabla tuhri sebelum suci ketika keluarnya sebelum wanita suci dari haid haidun ya'khudani ahkamahu dia dianggap sebagai haid dan keduanya ini dihukumi seperti hukum haid ya haid, baik habis masih ada habis Iya. Masih. Nah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada teman yang akan datang. Iya. Subhanakallahumma bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.